والسلام على رسول الله وعلى <clears throat> kita lanjutkan pembahasan kitab ia na'budu mudu eh, pembahasan bab Iya mudu wa Iya stain di mana disebutkan dalam poin yang pertama bahwasanya kata-kata atau kalimat karena mudu wa karena stain terdapat kandungan yang sangat dalam karena di dalam kata-kata iya karena abudu wa iya karena stain ketika didahulukan objeknya sebelum kata kerjanya maka ini menunjukkan pengkhususan menunjukkan pengkhususan eh, dan <clears throat> menunjukkan eh, sesuatu yang sangat dipentingkan dan diutamakan daripada segala sesuatu yang lain. Ini didahulukannya objek sebelum kata kerja. Nah, <clears throat> dengan demikian maknanya ia karena wudhu, ia iya karena stain ini sama dengan kata-kata la ilaha illallah. Karena makna la ilaha illallah juga mengandung taksis pengkhususan ketika dalam kalimat la ilaha tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah. Kemudian ketika setelah didatangkan penafian semua sesembahan, ilah setelah itu apa? Kecuali. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini juga merupakan salah satu bentuk gaya bahasa atau bentuk eh, tata bahasa dalam bahasa Arab untuk mengkhususkan sehingga tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali khusus untuk apa? Untuk Allah SWT. Haknya Allah SWT. Nah, ini. Sehingga kalau ada pertama kali penafian, setelah itu dikecualikan, berarti itu menunjukkan pengkhususan. Nah, ini. Sehingga pengkhususan ini, kalimat la ilaha illallah, ini banyak macamnya. Ya. <clears throat> Sehingga disebutkan dalam bentuk la ilaha illallah. Dalam bentuk iya kana butuh wa iya kana stain. Wa ma umiru illa liya'budullah. Tidaklah diutus tidaklah diperintah para rasul itu atau mereka umat manusia illa liya'budullah kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ini semuanya menunjukkan apa? Ya, menunjukkan penafian setelah itu apa? pengecualian, menunjukkan pengecualian. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin manusia, jin manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Bentuk-bentuk seperti ini dalam bahasa Arab ini jelas maknanya. Maknanya adalah apa? Maknanya pengkhususan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin manusia kecuali untuk beribadah. Maksudnya apa? Tidak ada tujuan lain tujuan satu-satunya diciptakannya manusia dan jin itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Tidak ada tujuan lain dari penciptaan manusia. Inilah makna kalimat tauhid la ilaha illallah. Sehingga semua ayat yang ada dalam Al-Qur'an menguatkan makna la ilaha illallah. Termasuk di dalamnya kata-kata iya kanak butuh wa iya karena nasta'in. Inna hadil ayati ayat ini yaitu iya kanak butuh wa iya karena nasta'in allati ruhal muslim yang senantiasa diulang-ulangi oleh muslim asyaratil marat puluhan kali fis salati wa kharijia baik di dalam sholat ataupun di luar salat ya khulasatu suratil fatihah itu adalah intisari dari surat al-fatihah sebagaimana hadis yang saya sebutkan tadi hadisnya Abu Hurairah hadis kutsi ya ini kita lanjutkan hadis kutsinya tadi cuma sampai pada iya karena butuh oh, iya karena sain ini. dan selanjutnya ketika Allah swt mengatakan wa idza qala abdi eh, kalau hambaku mengatakan iya karena butuh iya karena sain hada baini wa baina abdi inilah hubungan Inilah antara aku dengan hambaku. Hada baini wa baina abdi. Kemudian jika hambaku mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, ini tiga ayat yang terakhir. Tiga ayat yang pertama untuk Allah. Tiga ayat yang terakhir Hada Allah mengatakan hada li abdi wa li abdi masal ini tiga ini adalah untuk hambaku dan untuk hambaku apa saja yang dia minta untuk hambaku apa yang dia minta sesuai dengan apa yang dia dia minta Iya karena butuh wa iya karena saya kemudian salah itu apa ihdina dari mulai ihdina serta mustaqim sampai akhir ayat ini adalah untuk hamba untuk manusia itu sendiri kenapa ayat ini adalah permintaan dari hamba tiga ayat pertama adalah pujian kepada Allah tiga ayat pertama adalah apa Hujan dan itu untuk Allah. Hujan alhamdulillah rabbil alamin segala puji bagi Allah. Alam semesta alam. Rabbil alamin, Rabbnya alam semesta. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahman Rahim. Allah lah yang Maha Pengasih lah Rabbnya. Malik Yaumiddin. Allah lah yang merajai hari pembalasan. Ini pujian kepada Allah semuanya, ya tak? Pujian kepada Allah. Kemudian ia karena butuh, ia karena sain. Ini hubungan antara Allah dengan apa? Hambanya. Setelah hamba itu beribadah kepada Allah dan mohon pertolongan kepada Allah, maka hamba itu kemudian meminta. Ini urutannya Al-Fatihah. Dan ini adalah mengandung adab dalam berdoa. Surat Al-Fatihah itu mengandung adab dalam apa? Berdoa. Nah ini pertama kali doa itu sunnahnya dan contohnya ada dalam Al-Quran dan juga dicontohkan Rasulullah adalah pujian kepada Allah dulu. Pujian kepada apa? kepada Allah. Setelah itu menunjukkan pengakuan pengakuan bahwasanya dirinya adalah apa? adalah hambanya Allah. Ia karena butuh hanya kepadamu ya Allah. Menunjukkan fakirnya, menunjukkan butuhnya hamba itu kepada Allah. Butuhnya hamba kepada kepada Allah. Baik diucapkan ataupun dalam apa? keyakinan. Ini dalam doa. Sehingga doa itu harus seorang itu betul-betul berharap hanya kepada Allah. Hanya meminta kepada Allah. Nah, ini diucapkan ataupun tidak. Dan yang ketiga baru hamba itu meminta kepada Allah. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang dia minta terserah. Nah, di dalam ayat ini Al-Fatihah yang sehari setiap hari kita baca. Eh, apakah yang kita minta? Apakah cuma sekedar yang penting baca Al-Fatihah? Eh, ya enggak? Eh, ataukah kita harus memahami makna bacaan yang senantiasa kita baca 17 kali? setiap hari. Eh, setiap tiap hari 17 kali minimal. Ini kalau kalau sholat, ya kan? Kalau sholat lima waktu nggak kosong, ini eh, nggak bolong-bolong. Maka 17 kali minimal. Belum sholat rawatibnya, eh, belum sholat rawatibnya. ini 10 kali tambah 10 misalkan rawatib. Seandainya kita lakukan terus. ini dan sholat-sholat yang lainnya, sholat tahatul masjid, sholat uh, duha, sholatul lail. Berapa kali kita ucapkan dan berapa kali sebenarnya kita berdoa dengan doa ini? Yaitu ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim Apa artinya doa ini? ihdina siratal mustaqim. Ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang, yang lurus. Kenapa kok dia berdoa senantiasa seorang muslim 17 kali minimal dalam sehari? Minta diberikan petunjuk terus. Memangnya kita nggak berada di atas petunjuk ada misionaris dan banyak sekarang ini misionaris mereka dakwahnya mengajak ke Kristen itu dengan Al-Fatihah. Mengajak dengan apa? Dengan Al-Fatihah. Misinya mereka diiringi dengan Al-Fatihah. Dibukakan surat pertama ini loh, kamu baca tiap hari. Apa maksudnya? Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Ini menunjukkan bahwasannya kaum muslimin belum berada di atas jalan yang lurus. Buktinya apa? Tiap hari harus apa? Minta tunjukkan ya Allah jalan yang lurus. Saya ah, belum dapat jalan yang lurus coba bayangkan ini. Eh, orang muslim yang tidak tahu dan tidak paham ini. Eh, maka pak langsung ketika mengat, membaca iya ini maknanya yang saya baca tiap hari tunjukkanlah kamu yang ke yang lurus berarti apa ya, berarti apa ya, berarti kaum Muslim ini masih belum dapat petunjuk kalau orang Nasrani nggak butuh ya karena butuh ihdinas siratal mustaqim karena mereka sudah berada di atas apa petunjuk katanya sudah terjamin. ini ini sudah dapat jalan inilah jalanku hmm. maka ini termasuk eh, subhat dan maknanya ih siratal mustaqim karena kita berada di atas satu jalan kita butuh untuk senantiasa berjalan di atas jalan ini nah, ini tetap istiqamah di atas apa jalan karena jalan yang lurus ini jalannya panjang seorang jika tidak senantiasa diterangi di atas jalan yang yang lurus ini seorang itu bisa melenceng dari jalan yang lurus Coba bayangkan, jalannya lurus, tapi gelap gulita. Bisa nggak dia berjalan? Jalannya lurus, ya nggak? Ini. Tapi dia tidak bisa eh, diterang, tidak ada cahaya yang meneranginya. Dan cahaya itu dari Allah. Al-Quran adalah cahaya. Ya ini petunjuk Allah SWT. Rasul adalah yang membawa cahaya ini tadi. Yang akan menunjukkan ini jalan yang lurus. Ya ini ikuti jalan ini. Jangan ikuti jalan yang lainnya. Inilah maknanya ihdinas siratal mustaqim. Kita senantiasa minta kepada Allah ketika setiap kita berjalan, ya Allah tunjukkan jalan yang lurus, tunjukkan jalan yang lurus. Sehingga apa? Seorang ketika berada di atas jalan yang lurus, apakah dia pasti kalau sudah berada di atas jalan yang lurus, berarti dia akan senantiasa di atas jalan yang lurus? Jalan yang ini belum tentu. Bisa jadi dia mati dalam keadaan apa? Nah ini pas keluar, eh, mati. Karena jalan ini yang eh, jalan yang panjang, jalan yang menuju kepada Allah Taala. Maka di pinggir jalan ini tadi banyak jalan-jalan yang bercabang. Setan berusaha menarik kepada apa? Kiri dan kanan. Dan berusaha laisa minna kata Rasulullah di jalan kiri dan kanan ini banyak jalan ditunjukkan Rasulullah. Nah, ini Rasulullah menggariskan karena jalan yang lurus, setelah itu di kanan dan kirinya ada jalan jalan. Setelah Rasulullah mengatakan ada sabilullah mustaqim. Ini jalan Allah. Fattabi'u wala wala Jangan ikuti jalan-jalan ini. Di sepanjang jalan ini ada jalan yang banyak sekali. Jalan yang nah, yang mengarah ke jalan yang lain. Tidak ada satu jalan pun di antara di pinggir kanan dan kiri jalan yang lurus ini kecuali setan berusaha mengajak kepadanya. Ini jalannya apa? Jalan pintas. Ini. Jalannya apa? Nah, jalan patas ini. Padahal apa? Padahal jalan yang lurus sudah ada. Oleh karena itu kita senantiasa butuh senantiasa berdoa dengan ihdinas siratal mustaqim karena kita walaupun sudah berada di atas jalan yang lurus, kita tetap butuh untuk senantiasa apa? Nah, tetap istiqamah di atas jalan ini supaya tidak ter dari dari jalan yang lurus ini. Inilah fungsinya Pak. Nah, kita di atas jalan kita berdoa ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina itu jalannya orang-orang yang telah kau beri nikmat. Bukan jalannya orang yang telah kau apa? Nah, kau murkai Ghairil maghdub waladhdallin dan juga buka jalannya orang yang yang sesat. Orang yang Yahudi, orang Nasrani. Inilah mereka jalannya yang yang sesat dan yang lebih parah dari mereka. Yai. <clears throat> dan ia karena berdua ia karena setain Ini adalah intinya. Seorang sebelum mendapatkan tiga ayat yang terakhir doanya tadi, maka dia harus apa? Dia harus beribadah kepada Allah saja dia harus minta tolong hanya kepada Allah saja. Sebelum dia ditunjukkan oleh Allah jalan yang lurus dan senantiasa ditaruh di ah, ditunjukkan oleh jalan yang oleh Allah kepada jalan yang lurus, dia harus senantiasa mewujudkan ia karena butuh wa iya karena nasta'in. Dengan ia karena butuh iya karena nasta'in seorang bisa memuji kepada Allah SWT. Seorang itu bisa memuji kepada Allah dan bisa berdoa kepada Allah eh, dan mendapatkan jalan yang lurus itu tadi. Tidak ada doa yang lebih afdol daripada doa yang ada dalam Al-Fatihah. Tidak ada doa yang lebih apa? Lebih afdol daripada doa ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim Oleh karena itu senantiasa kita baca. Oleh karena itu senantiasa kita apa? membacanya. Tidak pernah kita ber, eh, eh, berhenti dan tidak sah seorang sholatnya kalau tidak membaca apa? Membaca doa ini ya, tidak membaca Al-Fatihah ini, tidak sah sholatnya. Nah, ini coba, ini menunjukkan ya, menunjukkan inti daripada doa adalah pada surat Al-Fatihah ini. Ya karena butuh eh suratul mustaqim suratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oleh karena itu hidayah seorang yang diberi hidayah oleh Allah SWT maka dia sebenarnya telah mendapatkan kenikmatan yang paling yang paling besar. Tidak ada kenikmatan yang lain yang lebih besar daripada hidayah di atas siratul mustaqim jalan yang telah diberi nikmat. Siapa itu? Ya, itu apa? Para ya, minan nabiyin, para nabi, wasiddiqin, para siddiq, orang yang senantiasa betul-betul mengikuti jejak nabi dan membenarkan dengan ya, dengan ikhlas dan sepenuh hati. Ini tidak separuh-paruh. Tidak separuh-separuh Bagaimana? Abu Bakar As-Siddiq. Ini salah satu siddiq umat ini. Yang ketika terjadi khabar informasi bahwasanya Rasulullah melakukan demikian Isra dan Mi'raj Abu Bakar dengan mudahnya dia beriman inilah makna dari siddiq orang yang dia itu ketika datang dalil Al-Quran atau As-Sunnah maka langsung dia membenarkan sami'na wa ta'na nah ini atau sami'na wa sabdakna kalau sami'na wa ta'na itu kalau perintah dan larangan sami'na wa sabdakna kalau berita maka sami'na wa wasaddaqna. Inilah namanya siddiq. Ketika mendengar sami'na kami mendengar sesuatu dari Al-Qur'an atau sunnah dari Al Rasulullah, sadakna Kami benarkan. Ini namanya as Orang yang senantiasa eh, tanpa ragu-ragu membenarkan dengan keimanannya. Dan siddiq umat ini yang pertama kali adalah Abu Bakar apa? anhu yang dijuluki Rasulullah Siddiq dan juga apa? Istrinya Rasulullah anaknya itu Aisyah radhiallahu anha as bintu siddiq. Hei. <clears throat> dan siddiqin wa syuhada para orang-orang yang syahid, yang berjihad, yang berjuang di jalan Allah SWT. Dan mereka itu apa? Eh, mereka meninggal dalam keadaan membela agama Allah. Inilah syuhada. Wasalihin dan orang-orang soleh secara umum. Inilah orang-orang yang mendapatkan kenikmatan jalannya orang-orang yang mendapatkan apa? Kenikmatan. Inilah inti dari kalimat dari uh, dari Al-Fatihah. Dan ada di tengahnya inilah kalimat iya karena butuh iya karena stain. Inti hubungan antara Allah dengan makhluknya, dengan makhluknya. Inal ibadata maka kata-kata ibadah iya karena butuh wahia khulasatul Quran kulli. Dan Al-Fatihah kalau iya karena butuh adalah inti dari Al-Fatihah Sementara Al-Fatihah adalah kula setul Quran, inti dari Al-Quran. Dan inti dari apa? Eh, dari <clears throat> seluruh surat yang ada. Maka ini menunjukkan iya karena butuh ia karena stain adalah inti dari apa? Al-Quran. Ini kenapa Al-Quran diturunkan? Adalah untuk mewujudkan kalimat ini tadi. Kalimat iya karena butuh wa iya nasta'in. <clears throat> Innal ibadah Sungguhnya ibadah, kata-kata ibadah dalam ayat ini. Ta'ammul ibadati kulliha. Ini mencakup seluruh macam jenis ibadah. Al-ibadati kulliha. Misal salati wan nadri. Di antaranya sepertiannya salat. Wan nadri, nazar Wan zabhi. Dan penyembelihan. Wala siyamat du'ai. Apalagi doa. Apalagi doa, ini ibadah. Liqauli sallallahu alaihi wasallam ad-du'a huwal ibadah. Karena sabda Rasulullah SAW ad-du'a, doa itu adalah apa? Ibadah. Fakama anna salata ibadatun maka sebagaimana salat. Eh, ini. Itu adalah juga ibadah. La tajuzu li rasulin. Boleh nggak kita menunjuk menunjukkan kepada Rasul, memperuntukkan salat kita kepada Rasul? Kita salat menghadap apa? Eh, menghadap kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah boleh kita melakukannya? Ini orang yang membedakan antara doa dengan sholat. Kita katakan, sholat itu adalah adalah maknanya doa. Sholat itu sendiri adalah apa? Secara bahasa adalah doa, karena memang di dalam sholat terdapat banyak doa dan intinya adalah doa. Ya ini. Ketika sholat seorang itu ditujukan Rasulullah, maka jelas sepakat bahwasanya dia adalah telah berbuat apa? Syirikan menunjukkan ibadah eh, salat itu kepada Rasulullah. Hei, <clears throat> walali wali, apalagi kepada wali. Ini jelas tidak boleh. Fakadzalika doa. Demikian juga doa, doa adalah ibadah. Tidak boleh ya, ditujukan kepada selain Allah SWT. Ad-doa ibadah bal huwa wahdah. Bahkan dia itu adalah apa? Hanya diperuntukkan kepada Allah doa ini. Kul innama ad'u rabbi sebagaimana Allah ber eh, mana tadi wal inna ma ada urabi katakan inna ma ada urabi aku hanyalah berdoa kepada Rabbku inna ma ada urabi sebagaimana tadi disebutkan doa huwal ibadah doa itu adalah ibadah intinya wala usyriku bihi ahada dan tidaklah aku itu berdoa eh, tidaklah aku berbuat syirik bihi dengannya ahadan seorang pun wala usyriku bihi ahadan. Dan tidaklah aku berdoa, tidaklah aku berbuat syirik kepada siapapun. Wala usyriku bihi ahadan. Dari kata-kata ini kul innama ad'u rabbi. Katakan sungguhnya aku hanya berdoa kepada Rabbku wala usyriku. Menunjukkan bahwasanya orang yang berdoa kepada selain Allah berarti dia apa? Telah berbuat apa? Syirik. Wala usyriku bihi ahadan. Katakan aku hanya berdoa kepada Allah dan aku tidak akan berbuat syirik kepada seorang pun, siapapun dia. Ahadan wala usyriku biha ahadan. Sehingga dari sini menunjukkan bahwasanya doa kalau ditujukan pada selain Allah berarti ini adalah apa? Kesyirikan. Berarti adalah kesyirikan. Sebagaimana salat kalau ditujukan pada selain Allah adalah kesyirikan. Maka juga demikian juga adalah apa? Doa jika ditujukan pada selain Allah maka itu juga perbuatan apa? Kesyirikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah SAW bersabda, dakwatu zinnun. Ini dalam ayat. Eh, eh, dalam ayat disebutkan kisahnya Nabi Yunus. Zinnun adalah Nabi Nabi Yunus. Karena an bukan huruf nun, tetapi apa? Adalah ikan ikan nun. Ikan paus itu dalam bahasa Arab namanya ikan nun. Eh, huruf nun itu adalah apa? Eh, ikan yang sangat besar, ikan paus dalam bahasa Arab eh, dinamakan ikan nun. Wa dhinnun dan doanya dhinnun penghuni ikan nun. Karena Nabi Yunus pernah berada di dalam ikan apa? Ikan paus. Dan ikan paus perutnya eh, rongganya apa? sangat besar. Ini sehingga cukup untuk manusia. Dan lubangnya apa besar. Sehingga apa? ketika Nabi Nabi Yunus itu eh, kejadiannya adalah ketika Nabi Yunus itu jengkel dengan kaumnya. tidak Didakwai tidak mau. tidak Didakwai oleh Nabi Nuh eh, Nabi Yunus. Ini diajak beribadah kepada Allah semata, tidak mau. Tidak ada yang mengikuti Nabi Nabi Yunus alaihissalam. Tidak ada sama sekali pengikutnya. Ini Nabi Yunus. Sampai akhirnya dengan jengkelnya Nabi Yunus ini tadi kepada mereka tidak ada sama sekali yang ber eh, menerima dakwahnya. Maka Nabi Yunus kemudian Eh, meninggalkan mereka. Tapi tanpa minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini marah kepada kaumnya, kemudian apa? Ya, ini sudah apa? Jengkel akhirnya tinggal saja. Ya, ini nggak mau didakwai, diajak kepada surga nggak mau, ditinggal. Ini kesalahannya Nabi Yunus. Akhirnya dia pergi meninggalkan kaumnya tanpa izin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tanpa minta apa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. akhirnya beliau naik perahu. Naik perahu, ketika di tengah perjalanan, ombaknya apa? Nah, besar dan kemudian khawatir penumpangnya ini apa? Nah, penumpangnya ini apa tenggelam. Maka akhirnya diundi. Mereka sepakat diundi. Siapapun yang kena undian, maka dia harus di, diceburkan mengurangi muatan perahu supaya selamat perahunya daripada mengorbankan semua penumpang ya satu orang saja yang di yang dikorbankan. Qadar Allah Allah Subhanahu telah me, eh, mentakdirkan Nabi Yunus yang kena. Akhirnya diundi Nabi Yunus yang yang kebagian undian. Akhirnya Nabi Yunus dilemparkan ke laut. Ketika dilemparkan ke laut, maka qadar Allah juga apa? Ya, di ditelan oleh ikan ikan paus ikan paus ini tadi. <clears throat> Maka di dalam ikan paus, ikan paus tenggelam dan apa namanya menyelam di dalam kegelapan. Sudah dalam perutnya ikan itu sudah gelap, ya kan sini. Nah ini kemudian di dalam apa? Di dalam lautan, di dalam air laut. Nah ini apalagi malam hari sudah nggak ada lagi cahaya. Maka disitulah Nabi Yunus itu sadar sadar bahwasanya apa yang dia lakukan itu adalah salah. Meninggalkan kaumnya, tidak sabar dengan ujian dan cobaan dari kaumnya yang tidak mau menerima dakwahnya. Ya, ini akhirnya kemudian Nabi Nabi Yunus berdoa. Nah, ini dan mengatakan dan mengakui kezalimannya. Nah, ini <clears throat> mengakui apa? Kezalimannya. Sehingga Nabi Yunus kemudian berdoa, "Idza'a biha wa huwa fi batnil hud." Ketika Nabi Yunus itu berdoa dengan doa ini tadi, fi batnil hud ketika beliau berada dalam dalam perut ikan. Dalam perut ikan, yaitu eh, <clears throat> ikan yang besar. Apa doanya? Ini dalam ayat disebutkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ini doanya ini yang di, diucapkan oleh Nabi Nabi Yunus. Ini ya la ilaha illa anta. Kandungannya di sinilah yang kita pentingkan. Yaitu la ilaha illa anta pengakuan bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya hanya Allah. La ilaha illa anta, tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Engkau. Subhanak maha suci Engkau. Inni kuntu minadh zalimin. Sungguhnya aku termasuk orang lain apa? Orang yang mendolimi diri Orang yang dolim. Ini karena apa? Eh, telah berbuat sesuatu tanpa perintah Allah. Allah belum memerintahkan untuk meninggalkan kaumnya Allah memerintahkan Nabi Yunus untuk mendakwai kaumnya. Dan Nabi Yunus tidak sabaran. Nah, ini maunya eh, Mbok ya ada satu-satu saja, satu orang saja mengikuti apa? Dakwahnya beliau ternyata tidak. Nah, ini. Dan keberhasilan dakwah sebenarnya bukanlah ditentukan oleh apa? Eh, oleh banyaknya pengikut, oleh banyaknya orang yang mengikuti dakwahnya. Walaupun banyak yang mengikuti tetapi dakwahnya tidak benar, maka itu adalah apa? Justru kesesatan dan menyesatkan banyak orang. Tetapi ketika seorang itu berusaha menunjukkan jalan yang benar, walaupun pengikutnya cuma sedikit, satu dua orang atau bahkan seperti contoh Nabi Yunus, tidak dapat pengikut. Nah ini, tidak punya pengikut. Karena Rasulullah menyebutkan nanti malam kiamat akan ada nabi yang punya pengikut cuma satu dua orang saja. Dan ada nabi yang juga tidak ada pengikutnya sama sekali dan mungkin apa Nabi Yunus alaihissalam ini yang ketika apa beliau tidak punya pengikut maka mereka maka apa tinggalkan kaumnya dan akhirnya eh, kejadian tersebut berlangsung. Akhirnya oleh Allah Taala setelah Nabi Yunus itu berdoa dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh maka Allah lepaskan Nabi dalam perutnya. Dalam ayat disebutkan lam yad'u biha rajulun muslimun. Nah, eh, dalam ayat disebut dalam hadis disebutkan Seandainya Nabi Yunus tidak berdoa dengan doa ini, maka dia akan berada di dalam perutnya nah, ikan ini tadi sampai yaumul yomul kiamat. Ini doanya Nabi Yunus. Seandainya tidak berdoa dengan doa ini, la ilaha illa anta subhanaka pun kuntu minadh maka Nabi Yunus sudah berada dalam perut ikan. Ini dalam ayat disebutkan. Maka Rasulullah mengatakan lam ubi biha rajulun muslim. Tidak ada seorang pun yang seorang muslim berdoa dengan doa ini Lam yad'u biha rajulun muslim fi syai'in qattu. Dalam masalah apapun yang dihadapi. Apapun masalah kegentingan dia dalam keadaan e, ditimpa bencana, ditimpa murah bahaya, penyakit dan sebagainya. Illa stajaballahu lahu, kecuali Allah kabulkan. Kecuali Allah apa? Allah kabulkan permintaannya. Eh, dan tentunya dikabulkannya doa ini ada sebab-sebab dan seorang harus melihat apakah ada penghalang dikabulkannya doa. Ini salah satu sebab dikabulkannya doa adalah doa ini. Tapi kita juga harus memperhatikan penghalang-penghalang apa yang eh, yang menghalangi kita ini tidak dikabulkan doa kita. Bisa jadi dikabulkannya doa itu itu ditunda oleh Allah untuk menguji kesabarannya seseorang. Dan salah satu yang menyebabkan tidak dikabulnya doa adalah seorang itu tergesa-gesa dalam doanya. Saya itu sudah berdoa apa nggak dikabul-kabulkan? Nah, ini, ini ketergesaan. Bisa jadi Allah itu tidak mengabulkan bukan karena bukan karena Allah itu apa tidak mengabulkannya, tetapi Allah tahu bahwasanya ada sesuatu yang lebih baik daripada apa yang diminta. Maka Allah berikan itu. Ya di sini. Nah ini. Misalkan seorang ini dia pengen nikah, yang masih muda ini ya atau yang sudah tua tapi belum punya eh, istri ya nah, maka dia apa <clears throat> dia pengen menikah dia berdoa ya Allah ini wanita ini saya pengen sekali menikah doa dia berdoa supaya pengennya dapat wanita tersebut tapi ternyata doa ternyata wanitanya kawin dengan orang lain eh. terjadi tidak ini mungkin terjadi ya <laughs> doa dapat pengennya dapat wanita ini pokoknya ini sudah wanita yang paling dia apa? dia inginkan ternyata wanita itu kawin dengan orang lain nah padahal dia sudah berdoa mungkin dengan doa ini la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz ini. ini tapi kenapa kok tidak dikabulkan oleh Allah bisa jadi Allah memilihkan yang lebih baik daripada apa daripada wanita yang dia inginkan Allah ganti Seandainya tidak di dunia ini maka di, di akhirat. Bisa jadi seandainya dia menikah dengan wanita tadi, maka justru dia akan apa? Eh, mengurangi dan menjauhkan dari dari ibadah. Dan ini bisa terjadi. Seorang ketika dia mendapatkan wanita yang dia inginkan, kemudian dapat, akhirnya apa? Justru akhirnya apa? Eh, justru akhirnya lupa istrinya ini justru memalingkan dia dari jalan Allah SWT dari ngaji istrinya nggak mau ngaji akhirnya justru dia tak Nah, akhirnya ter, terikut karena saking apa? Saking cintanya dengan istrinya akhirnya ya sudah mengikuti istrinya. Inilah eh, Allah SWT Jika seorang berdoa kepada Allah SWT Maka Allah itu akan mengganti Seandainya Allah itu tahu bahwasanya ini tidak baik bagi hamba Maka kita harus bersyukur Seandainya Kok kita berdoa penginnya wanita ini Kok dapat wanita yang lain Dan ternyata lebih soleh Wanita yang soleh yang kita dapatkan Alhamdulillah nah, Yang eh, di sini eh, <clears throat> baik itu baru contoh saja eh, insya pak <clears throat> kita lanjutkan pada kesempatan yang lain <clears throat> akhir da'ana alhamdulillah subhanakallah ma'arabah la ilaha ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaih Kalau seandainya kita bisa menghindari dan menjelaskan kita tidak bantu atau kita tidak menyumbangnya, maka itu jauh lebih baik. Jadi kalau seandainya itu diwajibkan dan kita tidak mampu untuk menghindari, maka kita bukan dalam rangka untuk apa? E, untuk membantu ta'awunan lebih taqwa, tapi dalam rangka untuk menghindari fitnah. Jadi kita memberikannya itu dalam rangka apa? Menghindari fitnah. Ketika misalkan minimal berapa sumbangannya? Seandainya itu apa? Seandainya ada sumbangan minimal, minimal itu yang kita apa? kita berikan. Seandainya kita terpaksa harus apa? Harus menyumbang, maka kita menyumbang dengan minimal yang apa? Eh, yang di <clears throat> yang diwajibkan. Seandainya itu wajib. Seandainya itu sukarela, maka apa? Eh, kita tidak tidak membantu alal ismi wal udwan. Eh, ini karena ini adalah apa? <clears throat> adalah termasuk eh, tabzir eh, apa namanya menghambur-hamburkan harta tanpa faedah eh, ini yang tidak ada sunnahnya Rasulullah SAW tidak pernah memperingati peperangan Badr menang. Ya di sini peperangan Badr atau perang Uhud, perang dan yang lainnya tidak pernah diperingati oleh Rasulullah SAW. Dan peringatan-peringatan yang ada sekarang ini selain itu Fitri dan itu Adha itu adalah peringatan-peringatan yang merupakan e, peringatan di mana di dalamnya ada tasabuh. Tasabuh dengan kaum apa? Nah, kaum kufar. <clears throat> Nah, bukan berarti kita bang kita e, menentang penguasa pemerintah tidak. Tapi karena apa? Karena itu justru apa? Justru mengambilkan harta negara yang tidak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya. Justru seorang itu e, dengan adanya e, kejadian-kejadian seperti ini, misalkan apa? E, <clears throat> peringatan-peringatan seperti ini, kita harus introspeksi bahwasanya apa sebenarnya kemenangan yang kita dapatkan itu sebenarnya hakikatnya adalah kemenangan jasad dari penjajah barat misalkan tapi sebenarnya ada penjajah yang lebih besar yang itu menjajah hati manusia itu iblis dan setan yang akan senantiasa menjajah seandainya seorang itu terjajah hatinya oleh iblis dan setan maka tidak bahagia dunia dan dan akhirat seorang terjajah di dunia ini, dengan bangsa barat itu masih eh, mending seandainya seorang itu hatinya bebas dari penjajahan Jepang dan penjajah hawa nafsu. Tapi kalau sudah pak, Walaupun dia itu bebas merdeka, tetapi hatinya dijajah oleh setan, oleh iblis dengan berbagai macam peribadatan, subhat, kekafiran, eh, ini kesyirikan. Ini sebenarnya adalah penjajahan semuanya. Penjajahan oleh apa? Eh, oleh iblis dan syaitannya dan oleh hawa nafsu. Makanya jangan sampai kita ini apa? Kita ini apa? <clears throat> diperbudak oleh hawa nafsu kita. Ya ini. Sehingga eh, kita apa menghindari seandainya apa? Bisa, maka seandainya tidak bisa ya kita apa? Eh, kita menyumbang dengan jumlah yang paling minimal yang kita bisa. Kalau sumbangan yang kita berikan itu dipergunakan untuk sarana kebitaan sama kesyirikan itu apa tahun yang jelas matang. Makanya seandainya kita membantunya dengan apa? Dengan e, dengan cara apa? Dengan cara yang e, kita sukarela, maka kita termasuk tahun tahun analisis ismi wal Tapi kalau seandainya kita apa? E, eh, dia apa namanya? diharuskan. Kalau, kalau enggak maka apa? Ada <clears throat> ada apa? tuntutan. Ini. Kalau enggak maka kita nggak usah nyumbang. Kamu sini kira-kira? Kalau enggak maka apa? enggak nyumbang nggak ada konsekuensinya enggak walaupun konsekuensinya apa sih konsekuensinya paling-paling apa eh, eh, dapat fasilitas <laughs> yang lebih daripada yang lain ya, dan ini sebenarnya tergantung dari masing-masing saja nggak ada kewajiban sehingga kalau seandainya kita bisa menghindar dari semua sumbangan yang ada tentang masalah ini kita hindari dan <clears throat> untuk menghindarinya maka kita sebenarnya di sumbangan-sumbangan yang lain misalkan ini sumbangan apa? Sumbangan untuk misalkan bangun jembatan. Nah, kita bantu. Dalam artian apa? Nah, kita imbangi supaya tidak terjadi fitnah dengan adanya misalkan oh ini adalah apa? subversif misalkan. Ya nggak sini. Nah, ini adalah subversif. Maka kita mengimbangi dengan apa? Dengan sumbangan yang lainnya dalam artian yang bukan untuk apa? Bukan untuk acara seperti itu. Misalkan untuk acara yang memang betul-betul digunakan misalkan mau bikin jalan, wah kita sumbang, kita bantu, kita paling panitianya lah. Kita bawa bikin? Eh, kita masuk sebagai panitia nggak masalah. Karena apa? Karena ini memang jelas. Kita jelas apa bantuan itu eh, hasilnya dan manfaatnya. Nah, kita bantu di situ. Supaya apa? Supaya ini menjaga apa fitnah. Bukan berarti karena apa? Karena kita tidak memba tidak membantu dalam sisi ini, kemudian sisi yang lainnya kita juga apa? Cuek sama sekali, tidak. Ini. Paham kira-kira sini untuk mengatasi apa? mengatasi eh, fitnah yang ada seandainya terjadi demikian maka kita seperti itu caranya <clears throat> sehingga kita bukan karena menentang tapi karena kita apa kita menghindari e, dosa karena ada ta'awun alal ismi wal wal udwan ini tadi ini <clears throat> Allah taala alam bisawab Yeah. <clears throat>